Thank you. الدين المبين وسلك بنا سبيل المقتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan segala-segala sekalian yang berhormat pengajian kita pada pagi hari ini kebetulan kita berada pada hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Maka kesempatan yang baik kita gunakan untuk ikut serta mengambil barokah dengan kita isi apa yang ada sangkut pautnya dengan nuzul Quran. Karena nuzul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Untuk itu semoga pengajian kita tetap diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat menjadi tempat dan jalan untuk kita mencapai ilmu-ilmu yang manfaat demi kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita dapat mencapai kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat. Saudara-saudara, kita telah menerima tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan kesemuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya yang terkenal dengan sebutan Al-Qur'an. Al-Quran kitab suci yang mengandung ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membina manusia agar manusia-manusia menjadi manusia yang lurus, manusia yang mulia, hingga dapat kembali ke tempat semulanya, yaitu surga. Maka kita kesemuanya diwajibkan beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada beberapa Rasul Rasul Allah termasuk Al-Quran yang telah diberikannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas banyak Al-Quran huwa kalamullah lafzan wa maknan. Al-Quran adalah firman-firman Allah dalam lafal dan maknanya. Jelas menurut sedemikian itu kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin manusia dengan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan Al-Quran. Dalam segi bahasa Al-Quran diambil dari kalimat kolok. Kolok membaca. Dan kalau lagi berarti mengumpulkan. Maka Al-Quran suatu kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaca. Kemudian Al-Quran yang merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pokoknya tiga kali. Maka diterangkan lil Quran salatu tanazzulat. Bagi Quran itu ada tiga kali diturunkan dalam pokoknya. Pertama kali Al-Quran diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Lauhul Mahfud. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terletaknya Quran di Al-Lauhul Mahfud itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innahu laquranun karim. Fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu Quran yang mulia. Di dalam kitab yang tercatat, Kitab yang tertutup. Ialah Allah al-Mahfud. Allah al adalah kitab di atas langit tujuh yang tercatat di situ segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi takdir segala sesuatu akan terjadinya segala sesuatu kesemuanya sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, كل شيء أحصيناه في إمام مبين segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata. Nah, Quran itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan atau diletakkan di al Mahfud Berdasarkan ayat-ayat yang tertentu. Kemudian pada malam tanggal 17 Ramadhan sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira yang mana pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun lebih 6 bulan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beberapa malaikat untuk menurunkan Al-Quran dan membawanya ke langit pertama ini ke sama dunia ke langit dunia ini mau diletakkan di tempat yang bernama Baitul Izzah karena setiap langit sebagaimana sudah sering saya terangkan ada bait seperti Ka'bah. Di langit pertama ada bait namanya Baitul Izzah. Maka pada malam itu Al-Quran diletakkan di Al-Baitul Izzah. Malam itu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim itu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah. Malam yang penuh barokah. Dalam ayat yang lain pun disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang kedudukan tinggi. Pada malam yang mulia. Malam yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Dari Allah al-Makhtur. Diletakkannya di Bedul Izzah pada malam 17 Ramadhan. Pada malam itu juga Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu-wahyu pertama yang merupakan bid'ul wahyi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering mimpi apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi betul-betul dan nyata. Lalu tepat pada malam yang tersebut ada yang malam itu malam Jumat. Ada juga yang menyebutkan malam itu malam Senin. Tapi yang tersuhur adalah malam Jumat. Turun malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam dua herok. Lalu malaikat Jibril menyatakan waktu pernyataan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca. Ya Muhammad ikhlas. Hei Muhammad baca. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW mahala biqari saya tidak dapat membaca, membaca. lalu dipeluknya oleh malaikat Jibril dengan sekerasnya lalu dilepaskan diperintahkan lagi untuk membaca Ya Muhammad Iqra benar menjawab ma'ana biqari begitu sampai terulang tiga kali setelah berulang tiga kali lalu Malaikat Jibril menyampaikan beberapa ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Nabi menerima ayat ini dan keadaan mempunyai rasa lain daripada yang lain mempunyai rasa luar biasa hingga gemetar maka turun Nabi Muhammad SAW dari dua hewan, dari gunung hewan cepat-cepat pulang ke rumah dengan keadaan yang demikian dengan gemetar lalu sampai di rumah omong pada istrinya dan minta supaya diselimuti. Zamiluni, zamiluni. Selimutilah saya, selimutilah bahasa sini, bahasa cok Lain daripada kebiasaan. Lalu setelah diselimuti apa, sudah kembali biasa. Cerita kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Siti <clears throat> Khadijah adalah seorang wanita yang budiman seorang wanita, seorang wanita yang cerdas dan pandai serta tenang. Setelah Nabi menceritakan bahwa pendapat ini demikian dan demikian, kata Siddiq Hajjah, ya Muhammad jangan khawatir. Sampai seorang yang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menipu, bahkan selalu mendamaikan antara famili dan selalu berbuat baik pada orang sejauh nanti. Mari kita ke sepupu saya, namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufar seorang ulama ahli Taurat dan ahli Injil yang masih orisinil, yang asli, masih suci. Setelah sampai pada Warokoh, cerita Nabi Muhammad SAW. mendapatkan demikian, mendapatkan demikian, dan mendapatkan demikian. Lalu Warokoh menjawab, nah inilah namus yang datang pada Nabi Musa dahulu jadi inilah betul-betul malaikat Jibril yang turun membawa wahyu dari Allah SWT yang satu. Hanya sayang Muhammad. Nanti kalau engkau sudah menyampaikan ini, kau akan diusir oleh kaummu, saya sudah tidak dapat membantu, tidak dapat menolong, karena sudah meninggal sini. Heran Nabi loh, awam awam mukhrijiyahu, apakah mereka akan menggunakan saya begitu? Oh iya, semua orang yang mendapat semacam kesampaian, semacam engkau ini akan diusir oleh ini. Tidak lama Warokah meninggal dunia dan Nabi terus tenang. Dan tidak ada wahyu lagi sudah berhenti. <clears throat> Di sini fatrah. Ada yang mengatakan tiga bulan, ada yang mengatakan berapa tahun. <clears throat> Akhirnya sudah lama turun lagi beberapa wahyu, beberapa wahyu, beberapa dan sebagainya. Nah, kemudian turun, turun sedikit demi sedikit, turun sedikit demi sedikit, sampai 13 tahun jumlahnya di kota Mekah, dan terusnya di kota Madinah sampai 10 tahun. Nah, jadi dengan penjelasan yang sebagai ini kita dapat mengetahui bahwa pokoknya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT tiga kali ke al Mahfud, ke Baitul Izzah, dan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus Quran diturunkan sebagaimana dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus keseluruhannya tapi kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit tadrijian ay qalilan fa qalilan say'an fa say'an jadi sedikit demi sedikit alias bertahap lain kalau kitab-kitab suci dahulu. Kitab-kitab suci yang terdahulu, termasuk Taurat, Injil, diturunkan oleh Allah SWT sekaligus. Sebagaimana Taurat Musa diturunkan sudah tercatat, sudah tertulis di Is'atu Allah sembilan papan. Itu Allah Nabi Tapi Al-Quran tidak begitu, sedikit demi sedikit. Jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan tugas dakwah Islamnya sambil dituntun oleh Allah SWT dengan ayat turun, ayat turun. Begitu selanjutnya sampai kurang lebih 23 tahun baru selesai. Bahkan ada yang mencatat dengan di rinci betul-betul hari-harinya, bulannya, dan tahunnya sampai dijelaskan adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu Quran turun tidak musim malam, tidak musim siang. Kadang-kadang turun malam, kadang-kadang turun siang, kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim dingin, dan apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT diturunkan karena terjadi itu dan sebagainya atau untuk tuntunan bagi Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya diturunkan oleh Allah SWT maka itu oleh oleh ulama-ulama ahli ilmu Quran dijelaskan ada Quran ada ayat-ayat makiyah kalau kalau di Mekah ada yang Madaniyah, ada yang Sitaiyah, ada yang Saifiyah, ada yang Lailiyah, ada Nahliyah dan sebagainya. Bahkan ada Safariyah, ada Khawariyah, menurut waktu atau saat atau tempat turunnya Al-Quran itu ayat demi ayat kemudian ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu ini macam-macam ada kalanya dibawa oleh malaikat sebagaimana yang tersebut tadi Jibril turun lalu membaca diterima oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Kemudian Nabi hafal sudah melekat. Nabi menyampaikan membacakan kepada Muhammad. Ini enteng jadinya Yang terberat itu turunnya wahyu masuk pada jasad Nabi Muhammad Alaihi Wasallam pada jiwa raga Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan mempunyai suara yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri menciptakan kasal solatil jarum sebagai bunyi bel. Tapi bagaimana bunyi bel? Ya kita sendiri tidak tahu tentunya, tidak ikut merasakan. Hanya Nabi bercerita. Nah kalau turun itu kadang-kadang duduk di kalangan sahabat sahabatnya musim dingin di Makkah turun, soal Nabi diam. Nabi diam, orang tahu semua. Ini itu. Mesin dingin. Keringatnya bercucuran. Nah ini dari beratnya wahyu. Kalau nanti ada Wah ini yang paling berat dan Nabi. Sampai pernah terjadi. <clears throat> Nabi duduk penuh dengan sahabatnya. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Kaki Nabi menumpang atau di atas kaki Abdurrahman bin Auf. Kalau penuhnya orang, jadi kaki Nabi di atas kakinya Abdul Hamid Al-Haraf. Sunnah biasa. Sebab rakit turun wahyu. Terus diam Yang turun Nabi, wahyu turun. Abdul Rahman bin Auf ini merasa kakinya akan putus. Dari beratnya. Tadi nggak apa-apa. Dari beratnya sama itu. Siti Aisyah tidak begitu teman. Nabi datang wahyu, Siti Aisyah di, di, di pangkonnya. Siti Aisyah. Ya, merasa berat. Wah, ini yang paling berat jadi tolong jawab ayo macam-macam Tadi sahabat sahabat kenal tentang nah, maka itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mempunyai derajat dan pangkat yang tinggi. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Kenapa? Kita ambil satu saja. mengetahui dan menghadapi turunnya wahyu ini saja sudah satu kemuliaan, satu derajat, satu martabat yang tinggi. Jadi tahu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang merupakan malaikat turun ini paling mudah, paling gampang, paling enteng. Nah, jelas begitulah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Quran diturunkan oleh Allah SWT yang sedikit demi sedikit ada kalanya karena ada sahabat musabab. Ada kalanya langsung Lalu tadi kita ambil pertamanya, eh, tadi turun itu kan langsung. jadi jika ada beberapa ayat langsung dibuka oleh Allah. Ada kalanya ada sahabat musabab. Ada banyak masalah wanita, ada banyak masalah bulan-bulan tanggal ini. Ada masalah orang banyak komat dan mesir. Maka dibuka oleh Allah ya alunaka anil ini yas'alunaka alunaka baru turun yas'alunaka an khamri wal mesir alunaka anil ahilah, Jadi ada pertanyaan baru turun sunnah. Bagaimana waktu Nabi Muhammad SAW bertanya oleh seorang kafir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Muhammad Tuhan bagaimana berapa kali apa dan sebagainya. Lalu turun, "Oh, Allah, ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. <clears throat> Ada kalian suatu kejadian, untuk dan sebagainya dan sebagainya. Di antara sahabat yang mendapatkan keistimewaan beberapa kali usul atau memberikan saran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun Quran sama dengan apa yang disarankan yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT di antaranya apa yang disarankan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus Al-Quran. Hingga tercatat kira-kira 14 kali, 14 kali. Pernah ada seorang terkena munafik dan pembesarnya kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salim. Setelah meninggal dunia, putranya minta tolong kepada Nabi karena putranya namanya Abdullah juga masuk Islam, para sahabat, minta tolong untuk menyalati. Berangkat Nabi. Nabi berangkat untuk menyalati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini terkenal orang munafik dan orang munafik. Setelah anak yang minta tolong pada Nabi untuk <clears throat> menyalati ayahnya yang meninggal dunia, Nabi berangkat, senomor dengar, datang Senoma. Nabi berjalan itu dihadapi muka ini. Ya Rasulullah kemana? Ini bapaknya atau ayahnya meninggal dunia minta saya sholat wah, wah ini bagaimana ini kafir munafik aku Allah aku rasulullah bagaimana sana ya Allah saya kelakkan belum ada perintah belum orang saya kelakkan wah ini munafik ini kafir saya ngomong maaf saya sholat ya ini tidak usah agar Nabi menyalati setelah menyalati selesai dari itu pulang turun ayat La tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Anzur Tidak ada berapa. Ya kurang lebih 14 kali. Nah, ini keistimewaan surah Maryam. Ini termasuk di antara asbab nuzul Al-Qur'an. Jadi ada sebab-sebab turun